Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Termasuk hal yang sangat penting untuk diketahui bahwa di bulan Sya'ban ini turun satu ayat yang sangat agung yaitu Inna allaha wa malaikatahu Salluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Karena itu bulan Syaban ini disebut syahri kata Nabi, bulanku. Karena di bulan itu diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalimat solawat kepada Nabi sallu alaihi wasallimu taslima itu adalah perintah yang dulu alal wujud Perintah wajib hukumnya kepada manusia. Tapi malaikat kenapa bersolawat? Itu bukan bukan karena taklif, tapi karena tasrif. Para malaikat itu bersolawat kepada Nabi karena ingin mendapatkan kemuliaan daripada solawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kepada manusia dan jin maka bersolawat dan salam kepada Nabi hukumnya wajib. Kapan wajib? Di sini banyak ulama berkomentar. Ada yang katakan wajib solawat dan salam kepada Nabi ketika dalam solat. Karena setiap dalam tasyahud kita berikan salam kepada Nabi Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah dan juga bersolawat kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad jika disempurnakan kama kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim ila akhirih wajib itu jelas salat tidak sah tanpa bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada lagi yang menyatakan wajib bersolawat sekalipun di luar solat. Walaupun fil umri marratan, walaupun dalam umur satu kali kepada Rasulullah. Wajib itu hukumnya. Ada lagi yang menyatakan salawat dan salam ke Nabi wajib liman dukira ismuhu. Ida dukira ismuhu sallallahu alaihi wasallam. Wajib salawat dan salam kepada Nabi jika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada ancaman. Hah? Man dukirta indahu mereka Jibril menyatakan, "Man dukirta indahu falam yusalli 'alaika ab'adahu Allah min rahmatih." Siapa orang disebut nama wahai Muhammad jika kamu disebut jika siapa orang yang disebut nama Muhammad dan tidak bersolawat kepada kamu semoga jauh dari rahmat Allah. Kata malaikat amin kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhilu man dzikirtu 'indahu wa lam yusalli 'alai." Orang yang kikir yaitu orang yang jika aku disebut dan dia mendengarnya tapi tidak menyambut dengan salawat kepada aku sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena itu salawat dan salam kepada nabi itu adalah satu kewajiban dan sebenarnya an-nabi yastaghli an salatina karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan salawat khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Cuma Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mentazim, mengagungkan kekasihnya Muhammad. Dan akan dibalas dengan paha, dengan balasan yang tidak sebanding dengan amalan kita. Kita bisa bayangkan kalau dinilai sholawat dan salamnya kita kepada Rasulullah dengan seribu rupiah itu terlalu mahal loh ya. Kenapa? Karena setiap sholawat dan salam kita seribu, kalau kita setiap harinya seribu kali kita baca, berarti harus dibayar satu juta per orang. Wakif kalau ribuan orang. Itu terlalu mahal. Tapi bagaimana menghargai Allah subhanahu wa ta'ala sholawat dan salam kita dari manusia yang remeh seperti kita ini? Yang tanpa biaya itu sholawat dan salam kepada Nabi, tanpa membutuhkan tenaga sholawat dan salam kepada Nabi, maka Allah menyediakan balasan 10 salawat darinya man shalla alaika maratan sallallahu uh, man shalla alayya sallallahu alaihi biha asyra dibalas 10 salawat Allah tahu apa salawat Allah rahmatnya Allah bagi orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rahmat Allah maka akan bisa menjamin dunia sampai akhirat saudara keselamatan kita Wakif dengan sepuluh salawat dan kita berkali-kali bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana orang yang gemar salawat kepada beliau di hari kiamat agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktarukum alayya salatan yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepada aku kalau orang menjadi orang paling dekatnya presiden, itu berarti menjadi orang yang istimewa, saudara. Insya Allah pejabat-pejabat yang lainnya, gubernur, bupati, wali kota akan hormat kepada orang itu. Kenapa? Orang paling dekat dengan presiden. Dan ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Para malaikat akan hormat kepada orang ini. Seluruh makhluk akan hormat kepada orang ini karena menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan di dunia. Yaumal qiyamah ada di hari kiamat ketika semua orang meninggalkan kita tidak ada yang peduli dengan kita tapi orang yang banyak bersolawat kepada Nabi itu akan menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi yaumaya furul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi Wabani, tapi di saat itu dia menjadi orang yang paling dekat dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu aktsiru minas salatu wassalamu alaihi perbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam sehingga menjadi orang yang beruntung kita semuanya dan alhamdulillah kita sudah hadiri haul Al Habib Alwi dan kita sudah membaca maulid ada di rumah Al Habib Alwi rumah ini yang sering dihatamkan Quran oleh beliau rumah ini yang sering dibuat Qiyamulail oleh beliau rumah ini adalah tempat mengajar murid-muridnya beliau istiqomahnya beliau nah itu insya Allah rumah yang didiami oleh orang yang soleh dibuat ibadah orang yang soleh insya Allah akan berkah dan akan mengalir berkah kepada kita semuanya dan insya Allah berkah itu juga akan masuk kepada anak-anak kita pada keluarga kita sehingga kita nanti di hari kiamat berkat Al-Habib Alwi akan disampaikan kepada Rasul dan akan mendapatkan syafaatnya Rasul amin Allahumma amin amin Allahumma amin atas nama keluarga Al-Habib Alwi khususnya Al-Habib Muhammad Al-Habsyi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran kehadiran hadirin semuanya dan mohon maaf jika ada segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.